itu untuk orang Islam akan mendapat kebaikan mun aku nampakakan nang ini nah orang Islam nih dapatkan nah itu jangan disembunyikan nih toh nampakakan aja supaya orang Islam dapat kebaikan amlah lamunnya kita sudah tahu aja apabila aku nampak akan ini dapat kebaikan oleh Islam lalu kita sembunyikan bukan kada baganangan ngarannya <laughs> lawan orang teh nyaman sorongan aja kan bunguli orang kalau ngarannya nah jangan tak itu misalnya nah itu awan ajatan anu min syarrin atau keselamatan dari kejahatan amun aku zahirakan ini nah orang Islam selamat dari kejahatan mun aku sembunyikan, orang Islam dapat kejahatan tampayakan aja sudah sekira orang Islam selamat pengalaman disembunyikan oleh Islam dapat sakit minta caranya tuh nushi ngaran tuh lurus hati dalam kamusta buka aja dalam kalau ada lap di ini nang bahasa Arab Melayu nih merbawi aja dah lurus hati hanya ini nushi Kalau Rasulullah SAW ujar Nabi kita adino an-nasihatu Bermula agama Islam itu isinya adalah sehat Lurus hati itu deh wa minan nusi di antaranya nusi antakuna likulli muslimin fi ghaibatihi kama takunu lahu fi hudurihi bahwa keadaan engkau bagi tiap orang Islam itu di kada berhadapan sama lawan keadaan engkau bagi orang Islam tadi waktu berhadapan entah muka itu tah caranya wa an la tuzhira lahu minal mawaddati bidusanika fauqa ma yudmiru qalbuka jangan engkau zahirkan bagi orang daripada kecintaan cuma dengan lidah di atas daripada yang disembunyikan oleh hati artinya dimuntung boh pina cimanar tapi di hati kada seberapa jangan kaya itu apa yang di hati itu juga yang dimuntung amun dimuntung pina cinta benar di luar anggota cinta benar di hati kada seberapa itu ngaran mungli orang jua kada lurus ngarannya hati nah ini memang berat anu pelaksanaannya kecuali kita sudah dapat merasakan idastaka ubun minhu istaka minhu sairurat bil humma wasahar amun kada kawan ka itu lagi balum apalagi kita ada di sidang sanak angkat nang uju ujug artinya orang ibadat dapat sakit kita mesti sakit juga mun kita balum sakit balum lagi balum lagi jadi kalau sakit misalnya bertiga yang sanak dibangil sikung di berdua garing sikung ketiganya tuh garing itu menya belum nang itu lagi belum kalau hmm. ومنه إذا muslimun fi في wa وعرفت anna sawaba fi خلاف ما yamilu ilahi أن تخبره bihi. dan <clears throat> daripada nusni lagi apabila minta buah pikiran apa orang Islam pada masalah sesuatu dan kita tahu bahwasanya nang bujur nang kaya ini nah kesalahan daripada nang nipinya lah ini maksud hendak begini lalu minta pikiran dan kita kita tahu bahwa lamun maksud inya nah, itu akibatnya kena jahat jadi kita jangan berdiam aja habarakan nah aku mengesahkan kamu sebenarnya nah makam itulah mendilaksanakan rugi kena entah misalnya orang nak bata tukar barang entah masyarakat musyawarah kita ini badan nukar kita tahu mun ditukar ini nah ini pendeknya anu itu saja Padahal kan aja koninya jangan tuh jadi tukar ya. bisa terang terus ini jangan nang kada dipandangkan kan kasihan kalau inya tetukarin nang larang itu misalnya aja tah wa mimma yadullu ala khilafin nusi al hasadu lil muslimin tengah daripada bukti orang itu kada lurus hati yaitu bersifat dengki nah orang dengki ini itu pang tadi zahirnya pina baik timnya kada Amun ada nang cakar menguntungkan lah nang dihirinya disimpaninya. Mun cakar ada merugikan nang dihirikan itu nang dihiakan. Am ah, jadi kada ada baik pun sekali, kada lurus tadi pak. Jauh nang tadi idza istaqa udhun minhu istaka minhu sairul jasad bin was jauh nih tuh mun membaca bisa ya hadisnya. Tapi pelaksanaannya kada kayak itu. Ala atahumullah min fadlih wa asluhu an yasukka alaika Allah ta'ala ala abdin min abid binikmatin asalnya enam orang jadi dengki hirita bahwasanya barat di hati Allah memberi ini kepada seorang hamba daripada hamba-hambanya kan semuanyaan nang ada di atas langit kah di bawah langit di dalam bumi semuanyaan hamba Allah tah ya kada dan nang kaya lagi pemurah bersifat memberi Allah juga tah Nah, lalu Allah Ta'ala memberi nikmat kepada seorang hambanya. Nah, apakah nikmatnya? Nah, apakah diberi Tuhan? Lalu rasa musyakat di hati kita, rasa barat melihat kurangnya dapat nikmat, rasa barat hati. Nah, rasa barat melihat orang dapat nikmat. Nah ini dulu asal-asalnya hirita minta dulu tak. Lalu baulah pekerjaan yang kada baik. Lantaran hiri ada. orang tak dapat kenyamanan, orang dapat kesenangan, orang dapat keledatan, orang dapat kebahagiaan, seorang kada nyaman hati. Ini dasar dulu, dasarnya hiritan ini dulu. Lalu timbul nang kada baik kada baik itu. Maka selama ada hiri dalam hati, asa ibadat pahalanya harus itu dimakannya oleh si hiri tadi lebih daripada penyakit kanker memakan akan itu sehari makanan atau darah di badan kita manusia kalau ada kanker di dalam badan itu awaknya berkurus-berkurus atau ada tumor berkurus walaupun makannya tetap apalagi makan kada tapi mau kan mun sudah makan tetapi mau itu ganas banget ya itu tinggal umur aja lagi Nah, hmm. sidang kini lebih berat daripada kanker, daripada tumor itu lebih berat lagi itu. Hmm. Jadi apabila mendengar atau melihat orang dapat kesenangan, dapat kelapangan, dapat rezeki semacam-macam, kita hendaklah umpat jua bagembira hati kita. Nah, karena dang senang dapat, jadi seorang senangnya mintu aja. Jangan hati kita senang, Ngerti lah tak? Nah itu tak. Mom siapa aja orang Islam? Nah itu. Hmm? Siapa aja kada nang mesti nang di rumah aja kada atau betater aja kada. Di mana di mana kalau orang Islam dapat nikmat kita mendapat jua apa merasa kesenangan. Hah? Sebaliknya semalam apabila orang Islam dapat bala musibah kita umpat jua merasa susah. Itu caranya tak. Ya, pelaksanaan ini yang berat. Hmm. Ada orang dapat susah, seorang bersenang-senang terima. Kada cucuk bebanan itu. Nah, baik nikmatnya itu terlebih dini pada agama, nah itu awal dunia atau urusan dunia Barang aja tadi nikmatnya kan Tuhan. Hmm? Wang kita nih seluruh orang beriman, seluruh Islam bedang sanak jadi itu itu kalau nah alurnya dang sana kita dapat kesenangan aturannya kan kita nengaran seibu sebabannya mesti empat jua senang dang sanak seorang pangkat tenangan. Ini lalu misalnya hati kada nyaman kan sedang dah. Ha? Dang sanak seorang sakit. dang sanak seorang dapat melihat tu seorang merasa juga kalau sakit dah. Ya kada. Ha? Nah. Aja artinya mendoakan ke ya kalau lah apakah apakah cuma ada juga pikir, saatnya rasa umpat sakitnya itu nampat juga sakitnya kadang nang iya benar artinya ujar Cina tak lulu gua-gua Wagoyahu antatamanna zawalan nikmah anhu. Nah ini kasudahannya sihirin ini mencita-cita supaya mat itu hilang di awal kurang tadi. Nah ini lalu usaha-usaha usaha timbul nang kada baik. Hmm? Ya kami sekarang dapat bini nang baik rupa. Nah, lalu hati sorong kada senang. Nah, pahabisannya dicari jalan mendaki pembenci atau itu dan ini macam-macam supaya ini laki bini itu pada akur itu kan paham bisa ya, menyata hati tadi pang dulu ada kalau nyaman ada maka senang badannya lah menyed hasil maksudnya nang orang misalnya bakasian dari lo tapi saya senang badannya itu gembira banget hatinya sejarah jarnya nah itu pahabisannya guna apa lah ibadah sering banyak kan kita siang malam namun pahalanya habis jalannya habis mintu aja ini <laughs> sakit dalam neraka jahanam dilabuh orang pulang bangkin itu Ya nafsu kita nih keitungannya apabila mendengar Allah pada senang nafsu kita lu kalau kalau nyaman aja nafsu pak. Tapi akal ada kalau pulang jadi berlawan antara nafsu akal. Munya akalnya nang menang lalu senang mendapat kurang dapat kesenangan. Susah juga mendengar orang dapat kesusah. Namun akalnya ada. Lamun akalnya sudah nih kada waras lagi nafsu aja nang timbul nyetah hukaisah tuh Dewinya. Waktu urada anak salayakul hasanati kama takulun narul haqabah Sesungguhnya sifat dengki itu makan akan amal-amal kebaikan ha? memakan habis tidak Bandingannya kama takulun narul hasab bagaimana memakan oleh api akan kayu karing. Kayu karing kan tinggal habu ya lagi kayak itu tak orang pahirnya. Hmm. Walhasil taridun Allah orang yang bersifat dengki di hatinya itu melawan atas Tuhan Allah kawawani tak ya, Allah dilawan Nabi mulkihi pada kekuasaannya bukan Allah kalau yang berkuasa mulai alam dunia sampai alam akhirat saatnya yang berkuasa kan Allah untuk kalau tak lalu sidin kalau kuasa membari orang ini ini lalu sidin ini kadang kan sidin nang tak anak mahiri jadi berarti menantang lawan yang membah lawan yang membari yaitu Allah nah ini anunya rusak imannya iman rosak Allah Ta'ala dilawan ada kalau kita anak Adam sendiri entah Allah Hah? dan anaknya kehabisannya apa ya dibunuhnya akhirnya kalau kita lagi ini dan anak kalau tidak kita lagi dibunuhnya hmm. sebutin sudah anak Nabi Allah Nabi Yusuf siapa sana kan eh? Nabi Yusuf ya kalau lah, Nah, apa? di mapa? sumur. Ya lah, biju, dijual. Kenapa? He, Kenapa jadi dihiri? Nang abah ini katujuh lawan Nabi Yusuf tak banyak daripada katujuh lawan nang layak ya. Hah? Ada anak Nabi Adam tadi, dari keluar, kambar, laki tikung bini tikung keluar pulang yang kedua kambar laki bini pulang nusia belum ada tuannya juga angkat lalu dikawinakan bahuruk bahuruk dikawinakan jadi tang anak ini kawin kawin kan bahuruk mbahnya nih laki bini kambar laki bini kawin kambar nih tuannya juga lalu boleh kawin benang sanak kan ini boleh bang kawin benang sanak nih tuh ada jaka lain nah lalu buruk tagal ini Allah Ta'ala mengurus lah tapatut rupana nini uho ya kalau jaga kita nini putih nini hirang tapi bahurut tadi lo cari ke sinang di sidang putih putihnya nang sana undarnya baik rupa ke nyawa nang sana nyawa nang uho ke unda ada hokon unda lalu ang ah, saja bunuhnya nang sampai bunuh ini sedang nang tadi di jelabuh benar tapi anak bunuh tapi ada nang pertahanakan tapi kasihan dibuat di dalam sumur situ Hah? Iya tak orang hiri-hiri itu macam-macam aja lalu dianggapi pembenci lah. Oh, pola ini pembenci sampetan ke kita salah ya Allah kalian perang maya lah kalian itulah inilah macam-macam ya Allah perbuatan-perbuatan hantu lah ya Allah itu kan diperbuat orang itu daripada iri si macam-macam itu tadi timbul munnya kada mati kada tuntung maka senang benar oh dengar mendengarkan tak nak kenapa keadaan nang digawi nih eh senang banget itunya jalan halus ke jalan barat itu kenapa ada anunya so malawan Allah Ta'ala sebutin sudah ibadah tolong biar banyak habis bimulki wa tadbirihi dan di dalam peraturan Allah sidin kalau nang ma'atur yudad gerul amroh dan arudi sidin ma'atur jadi nang ini ini baru sidin lebih bekupa ini kadang sidin nang ma'aturnya Nininya lari jadi apa? Pulang itu dari apa? Kecintaan eh, abah tak banyak daripada orang lain. Mana Nabi Yakub nih banyak pintar Nabi Yakub daripada orang lainnya. Kan Tuhan kalau mengatur itu dihirinya tentu melawan Allah Ta'ala ngarangnya Nasib kurang solih nang le. Ya Allah tak nang sikong terbunuh, nang sikong apa? Caburakan dalam apa? Sumur lawan dijual pulang murah nasib orang saleh tapi kehabisannya sih ya jadi apa nabi jadi rasul hebat benar dunia akhirat kali kan sini jadi raja di Mesir ang dunianya jadi nabi jadi rasul akhiratnya kalau dunia lalu tapi itu dulu melewati mesti ujian orang sekolah aja kan sehariannya ya kalah Hah? kamu orang di sekolahan kada tentunya uji maka nah, kalau orang kada ujian malah naik kelas guru nangis melajari di sekolahan Nang belajar kan murid. Pengurus di sekolahan, pengurus sekolahan. Sekolah, nah, nang naik kelas di sekolah sedangar guru naik kelas. Beda. Anu pengurus sekolah naik kelas, nang naik kelas, nang belajar. Nang belajar tuh diuji kada. Nah jadi siapa diuji ada harapan naik kelas. Namunnya ada lulus, pak, tetap pakai itu juga. Hmm. Ya kan? Makanya sesar berat tinggi kalau secara ganal ujiannya Hah? orang makom mahabbah atau ujiannya itu terbegana bujur nih mahabbah lawan unda kata kejatuhan di ganalinya. hmm. wa ka'annahu yaqul bilisani halik seakan-akan orang nanghiri tadi ucap Kenapa? Ya Rabbi inna wada'ta ni'mata fi ghairi mawdiha. Eh Tuhan, nyawa tatkala ma'andak nikmat. Ha. Kenapa nah, walinya. Walinya. Eh Tuhan, nyawa tatkala ma'andak nikmat. Walinya. Jangan ya, non Tuhan mengucapnya. yang ya gin bah dan tersalah baik kita lagi tidur <laughs> apalagi Allah Taala dipadakan tersalah ma'andak Puja Tuhan, alim siapa nang? Nek. Dongki, hmm. kiri, misalnya nang dua macam tadi aja nang bahari aja sudah ada nang rupa tadi nah ada nang apa kecintaan kuy sejak nang kalau orang si anak nang masih ada ya, kalau orang tina maasi sikong nang kada sikong lalu tak banyak yang nang malulah hati kuitan ta untuk Allah Nah, orang bisi murid minta juga. Kalau ada nong pina maasi, ya kalau bagus adab ada nong pina semulon, kan, tentu aja hati guru kalau jualan nang bagus adab minta kalau kiri nang lainnya tentang aja. Amun hendak tahu kiri ini hilang kakadakah. Coba kita kan waktu kada berduit bakal orang berduit. Nah, entah. Waktu kita telah garing bakal orang sehat. Kiri kakadakah alam bangsa kita nasihat bahwa dia ada tahu ya sama nikmat dapat. Ini nung sorong tak ada dapat, bakal orang mendapat hanya tahu hati hmm. tak. Hmm. Entah. Atau sorong tak tinggal melihat orang garing, tahu juga di sini kita gimana senang hati melihat orang ini. Nah itu teh senang. Ada gitu kan empat kalau baca tujuan kalau lah. Nah adalah panginya. Nonton ya kau jangan empat jam apa nampak kesehatan pamilah. Ya, kan yang dibaca di saat pun nggak kan, dibaca ya kalau Fadil saja mendoakan nah baik si ya, yang nanggahin kemudahan apa mau itu ini sudah kawal kita nah empat jam nangis nangis sudah jahat ya. wala ba'sa bil ghibtah. Nah, kada berdosa lamun kita itu ghibtah. Ghibtah ini ia bana hiri yang lain di mana yuk melihat orang dapat sehat badan anda, orang sehat jiwa lalu betapun di ikam nang jina sehat nang apa ikam entah nang tina banyak sehat ikam lihat aku anu muntel intal wayang punya kon kulit kulitnya <laughs> tapi bertutup kulitnya hmm, nong kulitnya kena salah karena kawakah salah ada pahala hmm, hmm. ini kan handak bener aja ngarannya nulis orang sehat jua ya kalau kan lo pun caranya minta ikamnya nang pindah artinya mencari nih pina artinya mendorosot duit di mapatah ah betakun hendak jual nulis itu kenapa apa nih so hendak nuruti dibuka gitu, ngarannya itu kepingin nuruti lain yang tadi dong ki kini ini kada nyaman hati hendak supaya nikmat itu hilang kan lain kalau ada ini kurang itu biar aja sudah mau sorong hendak dia nungka itu lalu aku nih pacarannya nangka ini biar nih jadi sini kayak ini dulunya artinya rasa aja pengasih jam lihat biar mungkin sehat terus nih kalau terlihat garing artinya jadi ulun hendak dia nang cara pina pindah tigar ini umur sudah kalau ada terlihat ya. biar nih batuk apalagi mangga, apalagi sakit paru, makan urun yang kita ini bilang kata lagi liur nyurung. Hmm? Ada lu macam-macam kas, tapi mau aja makan. Goreng kian ni minyak tahandak kian ni, tahandak sedikit, tajah nyer pipi ke bahan goreng susah. Mengaruh ada ulun ni, bilang tahu lagi 3 jam lah, belum masuk goreng. Ada ulun mengatakan di dapur, pergi pulang. Pengas. Hmm. Ah, jadi anak itu cakap sih masa oh aku di sini nggak anu orang banyak kuantas minum terus nggak nah, banyak kuat tenang di jejarangan salah nah di, di, dilihat saya tahu apa tolong minum ya, di kan nyaknya diatur juga ada cucuk juga lah hah ada cucuk juga Hmm, jadi itu artinya hendak nuruti bandar aja pada para itu tah. Jadi patah berubah minhu anu subhanahu mislaha. Ikam tak melihat Tuhan nikmat lawan hambanya. Kalau ikam meminta eh, lawan Allah Ta'ala ya Allah. Pada mendaik ya. memberi orang itu kau aja sehat. Nah, tiga ulun ini kada kau kada mendaik. Tuhan kau aja menyatakan Allah. Minta aja. Tapi betakun pulang lawan orang itu. Ya napa artinya ini kina sehat nah kan ya jadi aku ini hendaknya jadi aku minta lu ayam minta banar apabila nang musim kayak dingin panas panas dingin kini nah, aku super catra atau lagu ya tutu iban ar Nah, nah jadi kita untuk dari sedakat enggak itu kan apa apa nak nurut ngarannya ya kan nah nang nang nang dapat tadi pulang lulu lurus hati pulang jangan mulai ini kalau karena ya, ya, aku artinya menjadi sehat badan ini anu itu anu minum dong lah atau warangan Hah? Kok jangan larang minta jajannya? Ini ordenan mana Lah, bakas segu segu guru tikus dibuang nih tikusnya diulah rata dari apa lantuan guru habisnya bangkok parut sedang kalau gampang bakas tikus kita makan Nah, orang lurus-lurus hati minta kalau lah orang betakun ya kalau lah kan nih ya kalau lah Hah? Nang ratus ribu jangan mana kasihan kalau orang ya kalau nang lah hah ini disuruh apa ini hmm. <laughs> disuruh artinya makan apa kali ya anu, no no itu katalah warangan jadi bujur-bujur aja madahkan nanti orangnya entah kalau lah nah, hmm. apalagi jadi wa alaika ida asna alaika adun hati sana bikalbika Nah, lazimi engkau apabila orang menganjung, memuji lawan ikam. Lima pak orang memuji. Bah sampian kata lagi ya, pian ini. Hmm, bilang orang terlihat sakit, pian ini. Dan ulun lihat ulang bercari pian ini pina lima pak basuhut, basuhut orang dari yang berari basuhut, penuh penuh polis ya. Penuh lihat pian ini batasnya saban setengah tahun jadi iya, ada ulunnya hatinya sudah 11 tahun, enggak orang memitus niakan. Nah, jadi ano orang kalau kita ngarang itu adalah ah, mencari bisa untuk kalau lah segala itu ini nah kesehatan menjaga bisa lalu ini dipuji orang lu Di apa lah mau dipuji orang bikaro hati sana di kalbi jangan katlah kita dipuji nih sok Yang punya tujuh dipuji nih sakit banget muka tujuh dipuji ujar orang sama makan apa makan puji ambungan jangan gampangan di ambung orang mana kita hampas nih sama gini tinggi orang ambung gugurnya ndak bau mesot nah jadi apabila orang muji jangan katuju ya kan nah ini penyakitnya apabila itu tujuh dipuji itu lalu timbul yuk, timbul takabur dan bisa itu mewarisi penyakit ain penyakit ain itu artinya itu berat diobati penyakit ain itu beratnya hmm anu summa in asna alaika bima fika lamun misalnya orang meminta adanya memang dasar teh kita ada juga sifatnya itu pahamlah nah, orang memuji memang bujur baarnya bagus rupa ikam dasar bujur bagus juga. Gimana lamun ka itu pakul baca alhamdulillah alladhi abharul jamila wasat kabi. ini bacaan ini panjang sedikitnya nah tak الحمد لله الذي أظهر الجميل وستر القبيح Am panjang lagi sekali Alhamdulillah Alladhi azhar al-jamil wa al Panjang kalau bacaannya Mun beginian tekat sebinang panjang sekolah Bacaan kah <laughs> Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Alladhi azhar al-jamil Artinya Tuhan yang menzahirakan yang bagus Yang lagi tujuh orang tadi dan itu bagus Tuhan kadang yang mengeluarkan kita coba ya kapal lihat orang kada bagus orang muji jadi Tuhan menampilkan kebagusan itu lalu orang memuji jadi kita berikan kepada Allah yang memuji tadi hanya kita puji bagi Allah yang membahirkan ia akan kebaikan dan Allah menutup akan kejahatan ya kada coba ya ke kejahatan yang dibuka Tuhan orang kada memuji jiwa jua tapi ma iji nah itu kan memuji ma iji iji mungkin kita telah bedian palihat orang tina bagus kita tina bagus nang kita jual kan Tuhan kah nang menutup ya kan kejahatan kita lawan kejahatan nang kita jual ke Tuhan lalu nampak kayak kebaikan bah alun palihat orang kita nang berjualan bagus nang dijual kita bagus bisa ditukar orang setokoan kan? <laughs> artinya lawan kita kitanya lah Insyaallah. Hmm. Bah puja ajaran ya dah anak dalam nukari lah, ya. ajar melakal maut. Ham, yang menyakinya bagus kalau ada yang pingin ujar arwah ayahnya kawe baru kita melihat sudah bagus hmm. jadi Allah ampun urusan itu tadi nang membagusakan nang menzahirakan kebagusan Allah menutupi Allah ya kan namun baliknya, pak misalnya kegiatan yang disampaikan Tuhan non kita atau non kejualan kita lalu mana mulai kada lagi dalam kejualan kita nita padahal Allah Akbar kah lagi ya saling nyamanan ujar tapi Tuhan yang menutup ya kan kebaikan kita lalu pada kasih lagi orang nah Nah, jadi ini bacaannya amun kita diulang dan memang jujur juga kembali akan kepada Allah alladzi alhamdulillah di abhara jamin wa tatarar qabi wa in asna alaika malaikati kamu orang memuji pengalaman kita labihan labihan orang yang memadahkan kita semalaman sembayang padahal kita kada kan laran ngarannya ya Allah lah labihan dimakan itu lamun labihan nya hajin mintunanya pujinya labih rajin ya, pada nang undak ha ha banyak labih pada undak ceritakan ya banyak dan guru nang di situ sebab guru nang di situ ini bisa membaingi dan sidin bisa mulai di Surabaya bulat sidin ke Banjarmasin kada bakapa nah maka labihan bana memuji melabihan memuji sidin anak nukar seket ini sebulit-bulit ini padahal kan artinya kada sini tadi bilang terlalu betul. Nah ini jangan saatnya limpat jauh muji. Andai kata muji kita lebih, acam apa kita? Iya tak artinya kalian enggak senang dipuji itu itulah. Nah, jangan. Hmm. Namun orang memuji lebih apa kita pakul kama kala bagus salat baca doa ini. Allahumma la tu'akhri ma yaqulun waghfir ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun bedahululah Hah? Kalau orang biasa Allahumma la tu Allahumma <clears throat> Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun wa la tu'akhidni bima yaqulun wa qul lima la ya'lamu biasalah ada di sini minta Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun wa qul lima la ya'lamun wa ja'alni khairan mimma yaqulun kalau macam panjang lagi pada yang tadi lah Allahumma hai Tuhanku la tu'akhidni bima yaqulun jangan kian ulun dengan panderan-panderan mereka itu ya di sana ya tandaran orang nalabe tadi lalu seorang senang hati ujuk nah dapat siksa cagarnya ya kah dapat siksa cagarnya nah Eta atau di puji orang bah Jadi nanti kadang ayam Padahal seorang makan dia. Lalu kan ada kadang makan ya Bungulnya hmm? Lah? Hah? Bungulnya Cek ayam nang lalu kan? Ayam nang lalu At hidup. Ayo pangkat, kada makan iwak hidup. Iwak hidup. Papuyo hidup. Arwan hidup baru dimakan. Barang-barang ngarannya. Mm-hmm.